Latihan ke-11 atau latihan yang terakhir dari Ad-Darsul Khamis dari pelajaran yang ke-5. <clears throat> Dan setelah itu insya Allah kita akan masuk ke Ad-Dars As-Sadis. Tapi sebelumnya kita sapa ikhwan di studio. Kaifahalukum ikhwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, turajuuna fil bait insyaallah ya ikhwan? Antum murajaah di rumah insyaallah? Nah. Insyaallah. Nah, dan insyaallah kita harap uh, ikhwan dan akhwat di rumah yang mengikuti pelajaran kita dari rumah juga insyaallah uh, melakukan murajaah. Baik, uh, qabla an nabda sebelum kita memulai نريد أن نراجع المعلومات الذي التي قد درسناها في المحاضرة السابقة. Sebelum kita mulai, kita ingin sedikit merajah eh, beberapa maklumat, beberapa eh, masalah yang kiranya penting untuk diulang kembali pada malam ini yaitu berkaitan dengan uh, al-jumlatul fi'liyah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan uh, yang lalu bahwa al-jumlatul fi'liyah adalah kalimat sempurna yang dimulai dengan kata kerja. Dengan kata kerja atau al-fi'l. Dan al-jumlatul fi'liyah ini yang sebagaimana sudah kita jelaskan uh, paling tidak dia harus tersusun dari al-fi'il dan al-fa'il. Kata kerjanya dan al-fa'il uh, atau yang kita kenal dengan dalam bahasa kita sebagai pelaku atau subjek. <coughs> Kemudian bisa juga ditambah dengan uh, al-maf'ul bih atau objek. Dan di latihan ke-11 ini uh, kita akan mempelajari bahwa al maful bih itu bisa diganti dengan domir. al maful bihi objek yang ada dalam al-jumlatul fi'liyah bisa diganti dengan domir, bisa diganti dengan kata ganti. Kita lihat di sini di latihan 35, khamsatun wa thalathun. Unzuru ila safha eh, khamsatun wa thalathun ya ikhwan. Antum lihat halaman 35 uh, At-Tamrin Al-Hadi Ashar latihan yang ke-12 afan yang ke-11 Ta'ammal ma yali ma mana ta'ammal ma yali perhatikan Nah ta'ammal perhatikan ma apa-apa yali berikut ini berikut ini Man fatahal baba man fatahal baba tolong terjemahkan man diterjem Siapa yang telah membuka pintu ini? Nah, siapa yang telah membuka pintu ini? Antum lihat di sini kalimat al-baba, posisinya sebagai apa? Al-baba. Maf'ulun bih. Maka maf'ulun bih harus mansub. Dan tanda bahwa dia mansub adalah di sini adalah fathah. fathah. <clears throat> karena dia mufrad, karena dia tunggal. Kemudian antum lihat jawabannya. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu saya yang membukanya. Hu di sini kembali ke albab. albab. Hu atau nya di sini kembali ke pintu. albab atau pintu. Tempat penjelasan di sini fatah tuhu ini dua e, kata yang digabung menjadi satu. Yang pertama fatah tu, kemudian yang kedua domir hu. Sehingga ketika digabung fatah tuhu. Hu di sini posisinya sebagai apa ya, kawan? Al-maf'ulu bih. bih. Al-maf'ulu sebagai <clears throat> sebagai objek. Sebagai pengganti daripada al-bab. Al Kita lihat contoh kedua. Man fatahan nawafidha Man fatahan nawafidha hmm, Terjimu ya kawan Siapakah yang telah siapakah, membuka jendela-jendela Nah, siapakah yang telah membuka jendela-jendela An-nawafidh jama daripada Nafidatun. Jamaknya adalah an-nawafidh, jendela-jendela. Lihat jawabannya. Ana tuha. Saya tu yang membuka ha-nya. Saya yang telah membukanya. Sebelumnya, dari mana kita tahu ada domir ana di situ? <clears throat> Kalau seandainya ananya kita hilangkan, apakah e, masih tetap ada domir ana di situ? Masih. Masih ada. Kalau kita hapus ananya, lalu kita e, kita jawab dengan fatah tuhu atau fatah tuha, maka domir anak tetap, tetap ada di situ. Yaitu yang diwakili dengan huruf ta yang diberikan dhammah. ta yang diberikan dhammah ini artinya anak. <coughs> Kemudian lihat e, perbedaan contoh kedua ini dengan contoh yang pertama. Yang pertama tadi fatah tuhu dengan hu yang sekarang yang kedua fatah tuha dengan ha yang panjang. Mengapa bisa beda begini, kawan? Bukankah sama-sama kembali ke al maful bih? Iya. Tapi apa yang membedakan antara hu dengan ha di sini? Jenisnya. Kalau hu kembali ke al-bab yang muzakkar, jenisnya muzakkar. Adapun ha kembali ke an-nawafid yang dia adalah jenisnya muannats. Ahsant. An-nawafid dari mana kita tahu bahwa ini muannas? Mufrad nafidah. Mufradnya? Nafidah. nafidah. Karena mufradnya muannas maka jamaknya muannas. Lah. Lah. Jadi bagaimana kaidahnya ya, Khan? Kalau jam'in Jamak daripada isim ghair akil. Akil. Nah, jamak dari isim ghair akil jamak daripada kata benda yang tidak berakal, hmm, kata benda yang tidak berakal nafidah. Jendela. Jamaknya maka dia adalah muannas, an-nawafidah. Nah. Man fatahan nawafida ana fatahtuha. Ha di sini kembali ke an-nawafid karena dia muannas. Uh, أظن واضح يا إخوان واضح جدا. جدا واضح. واضح أهلا وسهلا أهلا بكم. Fadal, ijlis. Sekali lagi, mengapa yang pertama fatah tuhu, yang kedua fatah tuha? Perbedaannya karena ada perbedaan jenis. Jenis isim yang pertama albab muzakkar maka kata gantinya hu. Adapun contoh kedua an nawafidh muannas maka kata gantinya ha. Insyaallah jelas, insyaallah wadih. Wow. Eh, baik ikhwan maupun eh, para pendengar roja di manapun antum berada insyaallah eh, dapat memahami dua contoh ini. Dan, <clears throat> ini akan kita akan lihat eh, bentuknya lebih banyak lagi di eh, pelajaran yang keenam insyaallah. Adar dars Sadis itu ada beberapa contoh-contoh lain dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Sehingga tolong dipahami terlebih dahulu e, pelajaran ke-11 ini sebagai mukaddimah e, eh, latihan ke-11 ini sebagai mukaddimah sebelum masuk ke Adar dars Sadis. Baik, kita baca sama-sama ikhwan. Adar sulhadi Hadi Ashar. Istami' thumma karir. Man fatahal baba man fatahal baba man fatahal baba من فتح الباب أنا فتحته أنا فتحته من فتح النوافذ من فتح النوافذ أنا فتحتها أنا فتحتها نعم هل هناك سؤال يا إخوان أو يكفي atau jelas sudah cukup jelas طيب kita masuk ke al-kalimatul jadidatu al-kalimatu al-jadidatu al-kalimat jamak daripada kalimah kalimah Naam, al-kalimah. Al-kalimat, mana mana al-kalimah? Kata Kata. Berarti al-kalimat kata kata. Al-jadidah yang baru. yang baru. Kata-kata yang baru. <clears throat> Man yaqra al-kalimat al-jadidah? تفضل يا شيخ تفضل يا رضوان صفحة 35 الكلمات الجديدة نعم العنب نعم آه، ترجم الموز وترجم أيضا يا رضوان العنب أنظر نعم Al-mauzu pisang. Naam. at buah tir. Naam. Al-fajru fajar waktu fajar. Waktu fajar. Naam. Jawabun jamanya ajwibatun. Naam, artinya? Jawaban. Naam. Su'alun as'ilatun. Soal atau pertanyaan-pertanyaan. Naam. Al-baqqalu. Baqqal. Penjual. Penjual. Penjual apa ini? Buah. Penjual. Penjual sayur atau buah. Sayur, nah. Sayur. الأصاء تنقط نعم حية حيات ular ular نعم سمع mendengar نعم فهم فهم نعم شرب minum أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير طيب أظن الكلمات الجيدة واضحة واضحة نعم طيب آه baca sekali آه. آه. أنت يا أخي اقرأ مرة أخرى الكلمات الجديدة حتى يكون Al-kalimatul jadidah. نعم Al-inabu. نعم Anggur. Al-mauzu. Pisang. نعم At-tinu. Buah tin. نعم Al-fajru. Waktu fajar. نعم Jawabun. Jama' ajwibatun. نعم Jawaban. Su'alun. As'ilatun. Pertanyaan. Nah. Al-baqqalu penjual buah. Nah. Al-asa tongkat. Nah. hayatun hayatun ular. Nah. Sami'a mendengar. Fahima faham. Syariba minum. Taib. Syukran akhi. Jazakallah khair. Anda lihat di sini, ikhwan. Di al-kalimatul jadidah ada tiga kata kerja. Tiga fi'al. Yaitu Sami'a. Sami'a, lalu fahima. Fahima dan syariba. Sisanya semua antum kalau perhatikan semuanya masuk ke dalam kategori al Kemudian di sini disebutkan ada beberapa isim yang disebutkan jamaknya. Yang pertama jawabun, jamaknya daripada eh, jamaknya adalah ajwibatun, kemudian sualun jamaknya as'ilah, hayyah yang artinya ular jamaknya hayyatun. Nah. Dan antum lihat di sini beberapa kata di al-kalimatul jadidah ini kata yang tidak asing dalam lisan kita. Bahkan sudah menjadi bahasa kita. Yaitu ada dua kata di situ. Yang pertama jawabun jawabun bahasa kita, jawab. Nah, kemudian soalun juga ini bahasa kita sekarang soal. Nah, fajar. Nah, al-fajr juga sahih. Nah, waktu fajar al-fajr juga di sini adalah bahasa bahasa Indonesia, Masya iya. Allah. Fahima juga faham? Iya. Faham. Bakal, Fakul. bakul. <laughs> bakal menjadi bakul di sini. Wallahu alam. Mungkin wallahu alam apakah akar kata dari situ tapi wallahu alam. <laughs> tapi di sini kalau antum lihat ada al-fajr, ada jawab, ada soal, lalu ada fahima. Fa- Faham. Nah, masya Allah. طيب يا اخوان نبدا آه، الدرس الجديد وهو الدرس السادس pelajaran yang ke-6 Antum lihat di sini dialognya cukup panjang ada tiga halaman di sini. Dari halaman 36 sampai 38. Dari halaman sittatun wa salasun sampai halaman eh samaniyatun wa salasun. Nah, cukup panjang. Bisa jadi malam ini kita hanya membahas dialog saja, tapi tidak mengapa. Yang penting kita paham. Uh, setelah itu nanti uh, antum bisa kerjakan nanti uh, latihan-latihan jika memang jika masih ada uh, waktu yang tersisa. Baik, <clears throat> di sini kalau antum perhatikan dialognya terjadi antara eh, tiga sampai empat orang. Tiga sampai empat orang. Yang pertama ada Al-Um, kemudian ada Said, kemudian ada Maryam, lalu nanti di akhir-akhir ada wanita yang bernama Laila. Tapi Laila di sini tidak tidak tidak berbicara dia. Tapi disebutkan namanya di sini. Jadi ada Al-Um, Kemudian dua anaknya, yang pertama anak laki-lakinya yang bernama Said. <coughs> yang kedua <coughs> anak perempuan yang bernama Maryam. Lalu ada orang lagi keempat, e, di sini disebutkan adalah e, pembantu di sini yaitu Laila. Taib e, eh, kita harap konsentrasinya tidak ada yang terlewat. Jika ada yang belum jelas maka segera ditanyakan lagi. Taib. Kita mulai dari al-um. Sepertinya ana mohon bantuan kepada ikhwan di sini untuk bisa membantu membaca dialognya lalu juga sama-sama kita terjemahkan ya kawan. Nah, siap konsentrasi ya kawan. Walaupun kondisinya dingin di sini habis hujan dan suasananya sudah sudah habis makan malam seperti akhirnya. ya. Nah, ini cukup apa namanya cukup butuh perjuangan ini sepertinya untuk menahan dirinya tidak mengantuk. Baik. Baik, silakan. Fadal man man yaqra? Nuridu anta ya Ridwan. Saya Ustaz. Sahibus saut. Nah, الدرس السادس أنا بنفسي يعني أستاذ أنت مع الإخوة هنا أنت الأم تريد أم ولا تريد مريم أريد الأم طيب من يريد سعيد أنت سعيد مريم أنت يا إحسان طيب نعم طيب لا بس ما شاء الله أنت حصلت على البنت <laughs> طيب إن شاء الله Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Nah, terjemahkan akhi. Kapan kamu pulang dari sekolah wahai anakku? Nah, anak minta kalau bisa diterjemahkan perkata. Anak bisa jadi nah. ada pendengar yang baru saja mengikuti pelajaran kita malam ini. Nah. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Mata kapan raja'ta kamu kembali minal madrasati dari sekolah ya bunaya wahai anakku mumtaz hakada nurid nah al jawab Sa'id raja'tu qabla nisfi sa'atin raja'tu saya kembali qabla sebelum nisfi sa'ah setengah jam yang lalu nah qabla nisfi sa'ah artinya setengah jam yang yang lalu nah sant mazala aina ukhtuka aina ukhtuka maryamu ama raja'at di mana saudara perempuan saudara perempuan Maryam? Apa dia nggak pulang? Hmm, ama rojat apa apa dia nggak pulang? Nah, ma di sini e, eh, nafiah, ma di sini nafiah, sama seperti alaisa. Nah. La adri ana ma roaituha La adri, saya tidak tahu. Ana saya ma roaituha tidak melihatnya. Nah, nah, saya tidak melihatnya. Nya di sini ha, lihat antum di sini, kawan. Hadis ini kembali ke Maryam. Maryam. Dan sudah kita jelaskan tadi uh, bahwa hadis ini kembali ke Maryam dan kenapa tidak menggunakan hu tapi ha? Karena Maryam, itu karena mar jenisnya Maryam perempuan maka menggunakan dhamir ha panjang. Nah, ahsant. Istamir. Mada qara'ta al-yawma? Mada apa qara'ta engkau baca al-yawma hari ini? Nah, apa yang engkau baca hari ini? Nah. Qara'tu yawma darasan jadi dan fil fiqhi. Qara'tu saya telah membaca al-yawma hari ini darasan sebuah pelajaran jadi dan yang baru fil fiqhi dalam pelajaran fikih. Nah, dalam pelajaran fikhi. Pertanyaannya ikhwan, mengapa darasan? Mengapa di sini mansub? Maf'ulun bih. Posisinya sebagai maf'ulun bih. Ahsantum ya ikhwan. Yang dikenai pekerjaan. Nah, objek atau yang dikenakan pekerjaan. Nah, teruskan. Afahim afahim tahu? Apa kamu memahaminya? Nam afahim ta ta di sini artinya? Kamu. Anta. Nah, hu di sini kembali ke pelajaran. Dars. Mengapa hu bukan ha? Karena dia laki-laki jenis. Ah, karena kembali ke jenis laki-laki. Dars laki-laki. Muzakkar. Nah, ahsan. Naam, fahimtuhu jayidan. Naam, iya, fahimtuhu saya memahaminya jayidan dengan baik. Dengan baik. Ahsan. Ama qara'tal Qur'an al-yawma? Ama A. Apakah ma qara'ata uh, e, kamu tidak membaca Al-Qur'an hari ini? Nah. Atau bukankah kamu telah membaca Al-Qur'an hari ini? Nah. Bala qara'tu surat Ar-Rahmani wa hafidtuha. Fafariha biyal mudarrisu katsiran wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Nah. Bala benar qara'tu saya telah membaca surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman. Naam. Wa hafidtuha dan saya telah menghafalnya. Naam, nya, nya di sini ha di sini kembali ke surat Ar-Rahman. Surah, surah muannats maka dia menggunakan dhamir ha. Ahsan. Fafariha Fafariha maka senang dia dengan saya al-mudarrisu yakni ustaz atau pengajar kasiran suka sekali kepada suka sekali nah. kepada saya nah. dan beliau berkata innaka ahsanu talibin sesungguhnya engkau siswa yang baik siswa yang paling baik fil fasli nah. di dalam kelas mumtaz nah Masya Allah Zadakallahu ilman ya bunayya Masya Allah nah Masya Allah Zadakallahu nah. ilman ya bunayya Zadaka Semoga Allah menambahkan kepadamu Ilman Ya bunaya, sebuah ilmu. Nah, semoga Allah menambahkan kamu ilmu wahai anakku, masya Allah. Ini doa seorang ibu kepada anaknya, mustajab insya Allah, masya Allah. Nah, agosalti kumsani ya ummi. Agosalti, apakah engkau telah mencucikan kumsani baju saya ya ummi, nah. wahai ibuku? Kumsan di sini jama al mufrad ya kan? Jama' Jama. Daripada? qamisun qamisun Nah, ahsant teruskan na'am na'am ghasaltuha sahih wa qawaituha khudh hadhihi al-qamis khudh hadha al-qamisa na'am terjem na'am iya ghasaltuha saya telah mencucinya wa qawaituha dan saya telah menyetrikanya na'am khudh hadha al-qamisa ambillah qamisa eh, baju ini na'am ambillah khudh ambillah hadha al-qamisa baju ini na'am di sini ghasaltuha wa Tuha, lagi-lagi diulang dua kali ha karena kembali ke jamak yang kumsan. Nah, kumsan dia jamak maka dia muannats. Nah. Hati zaka ya ummi, zaka ajmalu min hadza. Hati, tolong berikan yang itu. Hati, tolong berikan zaka yang itu ya nah. ummi, wahai ibuku. Zaka ajmal, yang itu lebih baik min hadza dari yang ini. Mumtaz. Nah. Nah, situasinya ketika sedang berbicara antara Al-Um dengan Said muncul Maryam, tadkhulu Maryam. Mana tadkhulu Maryam? Eh, Maryam masuk. Maryam masuk. Nah, di tengah-tengah pembicaraan antara Al-Um dengan anaknya Said muncul anak perempuannya yang bernama Maryam wal an dauru ihsan. Fadhal ihsan. Ka'anna Maryam ini ta'akharat sih Ustaz ya. Naam, ta'akharat min min min ar-ruju'. Naam, min al-madrasah. Baik. Fadhal ya Maryam. Eh, fadhal ihsan. <clears throat> Assalamualaikum kaifa haluka ya ya yang pertama kaifa yang kedua kaifa haluka, haluka. mumtaz maratan ukhra ya ihsan assalamu ya Bagaimana kabar kabarmu wahai ibuku? Nah. Dan bagaimana kabar kabarmu wahai saudara saudaraku? Nah, mumtaz. Waalaikumsalam. Ahlan ya bun ya binti. Naam. Mata kharajti minal madrasati? Ahlan ya binti. Selamat datang wahai anak perempuanku. Naam. Mata raja'ti minal kharajti. madrasati? Mata Kapan kamu pulang dari Kharajti wa raja'ti? Kharajti. Huna raja'ti? Nah, ada kharajti. Baik, kharajti. Naam. Mata kharajti minal madrasati? Kapan kamu kembali dari sekolah? Nah. Kapan kamu keluar dari sekolah? Nah. Kharajtu ba'da salat zuhri. Nah. Saya keluar setelah salat zuhur. Ahsant. Aina zamilatuki? Zamilatuki Aminat Aminata wa Fatimata. Aminatu. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Nah. Di mana teman-teman perempuanmu Amina, Fatima dan Su'ad? نعم زميلتك أو زميلتك زميلتك لماذا زميلتك. زميلتك karena kembali ke Perempuan Maryam. kembali kemarin ahsant zamilat jamak daripada Zamilun zamilatun zamilah Zamilatun. nah zamilatun jamaknya zamilat kalau zamilun jamaknya Zumala. laki-laki Zumala. zumalau nah ahsant Fadl ya Ihsan Ana ma ra'aituhunna ba'da salah ana saya ma ra'aituhunna tidak melihat mereka ba'da salati setelah salat. Naam, hunna di sini kembali ke apa, esan? Aminah wa Fatimah wa Su'ad. Mumtaz. Hunna sini kembali ke jamak yaitu Aminah, Fatimah dan Su'ad. Naam. <clears throat> Fadal ya al-um. Ya binti. Akhuka hafaza ah, Akhuka wala akhuki. Akhuki hafaza surah Ar-Rahman. Naam ayyu suratin hafizti ayya, anti ayya suratin ayya suratin hafizti anti nah wahai anakku uh, saudara laki-lakimu sudah menghafal surat Ar-Rahman. Nah, hafidh iya. surat Ar-Rahman menghafal surat Ar-Rahman. Ayya suratin hafizti anti surat apa yang kamu hafal? Nah, hafidhti anti diulang dua kali di sini. Iya, surat apa yang kamu hafal? Nah, seakan-akan sebagai bentuk penegasan. Istamir, hmm. Maryam. أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن وكذلك حفظت ست عشرة آية من سورة النبأ Naam. Saya telah menghafal surat hadid Nah. Ana hafiztu saya sudah menghafal Surat al-hadid, surat hadid Wahia atwalu Dan dia lebih panjang Min surat rahman Dari surat ar-Rahman Wa kadzalika Dan demikian juga Hafiztu Aku telah menghafal sita asyrata ayatan 16 ayat min suratin naba dari nah. surat an-naba. Nah, mumtaz. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Nah. Ana masruratun biki. Adhahabti ila al-maktabati al-yawmah? Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Engkau adalah uh, pelajar yang bersungguh-sungguh. Saya senang kepada kamu. Apa kamu tidak pergi ke perpustakaan hari ini? Nah, ahsant. Stamir. Naam, dhahabtu. Ya, saya telah pergi. Mada karati hunaka? Mada apa karati engkau telah membaca hunaka di sana? Hmm, apa yang engkau baca di sana? Hmm. Apa yang engkau baca? Di, sana? di sini karati. kembali kenapa korakti? bukan qara'ta ya? Qara'ti Ridwan. karena dialognya dengan Maryam. Eh, sahih. Qara'ati anti. Nah, qara'ta anta. Nah. Istamir. Qara'tu majallatan min Pakistan. Ismuha Al-Islam. Qara'tu saya telah membaca majallatan sebuah majalah min Pakistan dari Pakistan. Ismuha Al-Islam. Nama majalah itu Al-Islam. Mumtaz. Nah abil lughatil arabiyyati hiya A apakah B dengan al-lughatil arabiyyah bahasa Arab hiya majalah itu? Nah, hiya di sini kembali ke al-majalah. Nah. La hiya bil lughati al-in al al Tidak. Dia hiya kembali ke majalah. Nah. Majalah itu bil logotil in Inggrisia dengan bahasa Inggris. Nah. <clears throat> ila ilal mudirati? Apakah engkau telah pergi ke mudir? Nah, al mudir di sini artinya ya, kepala kepala sekolah. sekolah. Nah, al mudirah ada tak marbutah, maka di sini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Nah. La hiya ma ja'at al yauma. Tidak, dia mudirah tidak datang pada hari ini. Nah. Lima hu? Lima? Lima. Eh, lima Lima ada nah. Nah. Mengapa? Mengapa? Nah. Azunnu annaha dhahabat ila Makkah. Saya mengira bahwa dia annaha bahwa dia dhahabat telah pergi ila Makkah ke Makkah. Nah. Bimana azunnu adhunnu kayaknya bisa juga نعم نعم ممكن هذه نعم kayaknya dia pergi ke نعم Makkah. هذه اللغة الإندونيسية ليست رسمية طيب لا بس نعم Asyaribti syaya Pak engkau sudah minum teh نعم La ma syaribtu. Tidak saya tidak minum teh. Hmm, Nah. Tidak apa belum? Sini, karena ini sebentar lagi akan di akan Ah, ditarik naam. nah. Belum. La ma syaribtu. Tidak. Saya belum minum teh. Ahsant. Nah. lil khadimah Nah. Hati syaya ya Laila Hati, mana hati? berikan eh, apa eh, berikan teh wahai Laila Datangkan. Nah. datangkan atau kasih Nah, datangkan atau Kasihkan, berikan. buat, nah. berikan. Nah, ahsant. Di sini al-um berkata kepada siapa di sini? khadimah Alil khadimah. Nah. Terakhir, وهاتي ك... وهاتي قطعة خبز أيضا يا ليلى قطعة؟ أنا... طيب wahati qit'ata khubzin aidan ya Laila ana jaw'a dan datangkan juga sepotong roti ya Laila ana jau'a saya lapar nah jau'a muannas dari uh, mudzakarnya uh, mudzakarnya mudzakar jaw'an jaw'an nah jau'an nah muannas adalah jau'a Taib, uh, Alhamdulillah sudah kita selesaikan dialognya dan sudah kita baca walaupun uh, agak cepat. Dan sekali sekali lagi ini ajus sesani, ini jilid ke kedua. Jilid kedua adalah diperuntukkan untuk yang sudah belajar jilid pertama. Jadi kalau seandainya ada yang baru saja mendengarkan malam ini uh, pelajaran ini lalu tidak tidak apa tidak sempat menulis karena begitu cepatnya uh, kita katakan wajar karena ini adalah uh, pembelajaran untuk tingkat lanjutan. Tapi tidak mengapa, nanti kita akan ulang lagi, kita akan pelan-pelan Eh, kita akan buka kesempatan bagi eh, ikhwan dan akhwat di rumah untuk ikut bersama kami untuk menelepon dan membaca dialognya. Tadi sebelum itu sepertinya kita uh, istirahat awalan asyara dakhaik. Baik. Mendengar ujian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak dan jangan kemana-mana kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون رجع راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabbnya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رجل Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.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 sini. Sama-sama kita baca Adar Susaris kembali uh, dan uh, kita minta uh, diterjemahkan dan dibaca dengan harakatnya yang benar. Fadal ya Hasan, naftahal majal. <clears throat> Silakan bagi para pendengar roja di rumah atau di mana saja berada, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543 ikhwan pun akhwat di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ahlan, dengan siapa umur di mana? Muisan. Oh iya, silahkan. Nah, Muisan Keranggan. Iya, nah, fadl, tafadhal ya Muisan. Ya. Adar susadi. nah. pelajaran ke-6. Nah. Mata roja'ata minal madrasati ya bunayya? Kapankah engkau kembali dari sekolah wahai anakku. Nah. Raja'tu qabla nisfi sa'ati. Saya nah. saya kembali setengah jam yang lalu. Mumtaz. Nah. Aina <clears throat> ukhtuka Maryamu? Ukhtuki. Aina oh, iya. ukhtuki. Oh, ya. Aina ukhtuki Maryamu? Afwan. Ukhtuka sahih. Nah. Huh? Sahih ukhtuka. Afwan. Aina ukhtuka ya Aina ukhtuka Maryamu? Ama raja'at? eh, di mana saudara perempuanmu Maryam? Apakah sudah kembali dia dari nah. sekolah? Nah. La adri, tidak tahu. Ana Saya tidak saya tidak tahu. La oh, adri, oh, saya adri, tidak tahu. Nah. <laughs> nah anaknya enggak ada. Nah. La adri, saya tidak tahu. Ana ma ra'aituha. Saya tidak melihatnya. Mumtaz. Maza qara'tal yauma? Siapa uh, apakah engkau telah Mada? apakah engkau telah membaca hari ini? Mada apa yang? Apa yang telah engkau baca hari ini? Nah. Korak <clears throat> tulio madarsan jadi dan filfik. Nah. Saya telah membaca pelajaran yang baru al fikhi Nah, saya telah membaca hari ini. Hari ini pelajaran baru, baru. Uh, eh, fikih. Nah. Afahim tahu apakah engkau telah memahaminya? Nah. Naam, fahim tuhu jayidan betul saya telah memahaminya dengan baik. Oh, naam. Baik, akhi Ummu Ihsan. Ada pertanyaan Ummu Ihsan? Uh, ya ini saat kalau habis ayi itu ada uh, dua apa baris dua di bawah tuh seperti suratin itu mohon dijelaskan Ustaz. Nah, nah. nah syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sini ada pertanyaan ayat suratin. Mengapa suratin majrur di situ? Siapa yang bisa menjelaskan? Suratin. Apa posisinya sehingga dia majrur? Karena itu Mudhafun. Mudafun? ilaih. Aina mudhafnya? Ay. Ay. Nah, ayya di sini mudhaf suratin mudafun, ilaih. Nah, sant. Nah, kita berikan kesempatan kembali di belakang Umu Ihsan. Anda bisa menghubungi kami di 8236543. Penelpon yang selanjutnya untuk melanjutkan dialog yang terdapat pada ters yang ke-6 halaman 32, afwan 36, silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Abu Rifki. Abu Rifki di mana? Karawang. Baik. Nam, Abu Rifki. Nam. haluk? Alhamdulillah khair. Wa ya, ya Allah, ana bi khair wa aidan alhamdulillah. Baik, fadal ya akhi. Ya. Antum di Karawang di mana mananya? Ana di Karawang dekat Masjid Al Amin. Masjid Al Amin. Baik. Istamir. ما قرأت القرآن اليوم نعم سورة الرحمن وحفظتها ففرح بي مدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل يا أبو رزقي ترجم أولا أ- تبدأ من أما قرأت القرآن اليوم ترجم من هنا Eh, أما قرأته apa yang ke, eh, apakah kamu telah membaca Quran hari ini? نعم Bala, Ya. Qara'tu surat Ar-Rahmani. Tidak mengapa, nanti kita berikan kesempatan sekali lagi bagi uh, Abu Rizki untuk me mencoba menghubungi kita kembali. Nah. <clears throat> Afwan Jidan, jazakallah khair ala kulihal kepada Abu Rifki di Kerawang. Lain teleponnya terputus dan mungkin gangguan. Uh, kita berikan kesempatan kembali Anda untuk menghubungi di 8236543 insyaallah uh, bisa menghubungi kita kembali nanti ya. Tapi di belakang Abu Rifki silahkan Anda bisa melanjutkan dialog yang dari lanjutan Abu Ihsan saja. Eh? Nah, nah dari Amah Qara' Tala Quran. Baik. Di 8236543. Fadal. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Tinati Cijantung. Cijantung. Nah, silakan Umu. Iya. E, dari Ama Korotal ya. Sahih. Nah. Ya. E, al al um ama korotal Qur'ana al yaum al yauma. Nah. Apakah tidak apakah kamu tidak membaca Al-Quran hari ini? Nah, mungkin terjemahan lebih tepatnya, bukankah? Bukankah nah. engkau uh, memba telah membaca Al-Quran hari ini? Nah, sahih. <coughs> Bala, koroktu suratal, tu suratal, suratar, suratar rohmani, wahafid tuha. Nah, terjemahkan dulu, mu. Oh ya, ya. Saya saya telah membaca surat Ar-Rahman Wahafiz Tuhan dan dan saya e, menghafalnya. Nah. E, Fafariha Fafariha bil Fafariha bil mudarrisu kathiran. Fafariha bil mudarrisu kathiran. Nah. E, dan Fafariha e, gembira. Nah. Gembira e, bi apa tibi? Gembira kepadaku. Kepadaku Eh, eh, al Siapa yang gembira? Uh, eh, Al Mudaris guru. Nah, nah. Uh, ter, uh, bergembira banyak. Bergembira sekali. Nah, kathira. Sahih. Nah. Ya. Wa qala innaka ahsanu tolibin fi fil fasli. Nah. Dan dia dan beliau berkata. Siapa di sini yang berkata, Om? Uh, oh, uh, al Ustaz Al Mudaris. Nah. Dan beliau berkata, "Innaka ahsanu tolibin fil fasli." sesungguhnya engkau uh, paling bagus murid di kelas. Nah, murid paling bagus di? Murid murid paling bagus di kelas. Nah, mumtaz. Masya Allah. zada eh, zada zadakallahu ilman ya ya bunaya. Nah. Eh, masya Allah. Semoga Allah menambahmu ilmu. Nah, zadakallahu ilman ya bunaya. ya bunaya ya anakku. Nah. Wahai anakku. Hmm Aghsalti. Agosalti. Agosalti kum kumsoni ya umi. Nah. Apakah apakah e, engkau ibu e, telah mencuci kum e, kumsoni pakaianku? E, pakaian-pakaianku ya wahai wahai ibuku. Nah. Naam. Wasal tuha wa, wa, wa kawai tuha. Nah. Terjemahkan dulu. Ya. Ya, uh, uh, saya telah mencucinya dan mensetrikannya. Mumtaz. Khud hadal kumis kumiso. Khud hadal. Khud hadal kumiso. Nah. Uh, ambillah baju-baju uh, ini. Al kumis mufrad. Ambillah hmm. baju. Ambillah baju ini. Nah. Hmm. Hati. Hati zaka. Hati zaka ya umi. Uh, bawa kemarikan ya. nah berikan berikan uh, zaka zaka ini yang itu oh, yang itu wahai ibuku nah zaka atmalu min hadha yang itu lebih baik daripada ini. Mumtaz. Nah, cukup kamu, Nah, ada pertanyaan kamu? Nah, kayaknya enggak. Baik, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Taib, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain. Anda bisa melanjutkan dialog pada halaman 37 dari pelajaran yang ke-6. Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Silahkan dan bagi Anda yang juga ingin langsung bertanya, kita persilahkan di 8236543. Taib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, dengan siapa Umu di mana? Umu Jazil di Ciranda. Taib. Umu Jazil. Yeah. Nah, tafadhali Ummu Jazil. Ha, sampai di situasinya sekarang Maryam masuk dan uh, sekarang pembicaraannya uh, al-um dengan Maryam. Tafadhali. Tadkhulu Maryam. Maryam masuk. Nah. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Assalamualaikum. Nah. Bagaimana kabarmu wahai ibuku? Nah. Dan bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Nah. Waalaikumsalam. Ahlaya binti. Mata kharajati minal madrasati. Nah. Waalaikumsalam. Ahlan tadi apa ya Ustaz? Selamat datang. Selamat datang ya anakku. Nah. Eh, kapan kapan kamu keluar dari sekolah? Kharajtu ba'da salati zuhri. Nah, sekali lagi kharajtu. Kharajtu ba'da salati zuhri. Nah. Eh, aku telah keluar dari sekolah sesudah sholat zuhur. Nah, ahsant. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Di mana teman-temanmu Aminah dan Fatimah dan Su'ad? Nah. Ana ma ra'aituhunna ba'da sholat. Saya tidak melihat mereka sesudah sholat. Nah. Ya binti, Akhuki hafadha suratul rahman Hafidha suratar nah, Ya binti Aku Akhuki hafidha suratul rahman Suratar rahman Suratar rahman Nah Ayya suratin hafizti anti Nah Ya wahai anakku Saudaramu telah menghafal surat ar-Rahman Nah Surat apa yang telah engkau hafal? Nah Ana hafiztu surat al-hadid wahiyya atwalu min surat ar-rahman min surati wala min surata iya, iya. wahiyya <coughs> atwalu min surati ar-rahman nah saya telah menghafal surat al-hadid nah dan dia lebih panjang dari surat ar-rahman nah wa kadzalika hafiztu sitta ayatan min suratin naba nah dan yang demikian aku telah menghafal Dan begitu juga Dan begitu juga Aku telah menghafal 16 ayat nah. dari surat An-Naba. Baik, syukuran Ummu. jazakallahu khair. Ada pertanyaan Ummu? Eh, untuk sementara tidak. Baik, barakallahu fikum. Syukuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ummu Jazil. Kita lanjutkan bagi para pendengar yang lain di belakang Ummu Jazil Anda bisa melanjutkan di line telepon 021 8236543. Kami sampaikan kembali di 8236543. Dan mungkin kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan. Ya, nah, nah, sudah tiga uh, ummu ummahat tadi yang. Iya. Nah. Tapi untuk pendengar ikhwan silahkan di 0218236543 dan untuk uh, pendengar akhwat dan umahat kami pending sementara untuk berikan kesempatan pendengar ikhwan di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, silahkan. Taib. Mungkin ada pendengar, uh, pertanyaan baik pendengar studio. Fadol. Soal? Hmm. Mafi? Insyaallah. Wadih jidan. Taib di 8236543 pendengar Ikhwan, Anda bisa bergabung bersama kami untuk menjadikan dialog ya di halaman 37. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan dengan siapa di mana? Dengan Abu Musa. Abu Musa di mana? Cibitung. Ah, Cibitung. Tafadhal ya Abu Musa, kaifa haluk? Alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa suara antum pelan dah Abu Musa ya? <laughs> Dikeraskan lagi Abu Musa. Iya. Nah, tafadhal ya Abu Musa, tafadhal. Dari eh, Masya Allah, innaka, innaki, nah, dari situ. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Nah. Ana mas, ana masruratu bika. Masruratun mashruratun biki. Nah. Adhab adhabti ilal maktabatil yaumi. Hah? Yauma? Adhabti ilal maktabatil yauma. Nah. Masya Allah. Sesungguhnya engkau seorang murid yang sungguh-sungguh. Nah. Saya sangat eh, senang kepada nah, kepada Saya senang, saya sangat bergembira denganmu. Nah, teruskan. Ada hati, apakah engkau pergi ke perpustakaan sekolah hari ini? Nah, perpustakaan hari ini. Nah, jawabannya? Nah, zahab. <coughs> ya, saya pergi. Nah. Ke nah. perpustakaan. Baik. Mada koroti gunakah Apa yang engkau baca di sana? Nah qara'tu majalatan min Pakistani min Pakistan min nah. Pakistana Naam, babas, naam. Ismuha al-Islamu. Nah. Saya membaca majalah dari Pakistan. Nah. Namanya al-Islam. Namanya al-Islam. Nah. Abil ligot abil ligotil Arabiyyati ya. Abil lughatil abil hanya pendek abil abil jangan dipanjangkan hanya. langsung abil arabiyati nah iya apakah dia berbahasa Arab nah lah ia bil gotil. ia iya bil lughatil billu iya bil goti. ia bil in kiliza. Inkliziyah. إنكليزية هي باللغة الإنكليزية نعم هي berbahasa Inggris طيب أحسنت أذهبت إلى المديرة طيب Apakah engkau pergi ke eh, kepala sekolah? Baik, yakfi Abu Musa sampai situ. Nah, tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Enggak, tidak. ada. طيب شكرا أخ جزاك الله خير ممتاز نعم بارك الله فيكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Abu Musa. Kita berikan kesempatan yang terakhir mungkin bagi pendengar Ikhwan di 0218236543. Masih ada tersisa beberapa dialog pada halaman 38 di Nah. mujalat yang kedua ini. Silahkan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? dengan Ahi Satria di Narogong. Ah, lantai. Nah, kepala ke Ahi Satria. Alhamdulillah Pak. Nah, baru saja dari Narogong tadi. Baik. ya Satria. Antum tahu terakhir tadi? Ya, tahu saat di yang halaman baru. Nah, antum mulai dari agama dan mudirati. Nah. Oh iya. Ada hati ilal budi roti. Nah. Apakah kamu telah pergi ke korektor. Nah. lah ia majaat al yauma. Tidak, mudir itu tidak datang hari ini. Nah. Lima, kenapa? an annaha dahabat ilal makkah. Dahabat Ma al lagi. an annaha dahabat ilal makkah ilam ila makkah. Nah. Saya mengira bahwasannya mudir itu pergi telah pergi ke Mekah. Mumtaz. Asyaribti asyaya. Nah. Apakah kau telah minum teh? Ahsant. La, ma syaribtu. Tidak, saya belum meminum teh. Baik. Lil khadimati hati asyaya ya Laila kepada pembantu nah. wanitanya. Siapa yang berkata ini? Al-Um. Kepada siapa? Kepada al ya, nah, khadimah ya al khadimah nah, terus hati asyaya ya Laila Ka, berikan kepadaku teh ya Laila nah wahai Laila nah hati kit ata hubzin ayobo ya Laila dan berikan kepadaku sepotong sepotong roti juga ya Laila nah ana jau'a saya lapar. Saya lapar. santai ya, akhi. Syukran ah, Satria. Ada pertanyaan ah, Satria? Iya ada Ustaz baik Yang ini Fafariha itu yang fiilnya mana Ustaz ya? Fafari apa Fariha? Uh, fiilnya adalah Fariha. Nah, Fariha itu nah. fa-nya itu fa-nya di sini uh, fa di sini huruf. Fa di sini harfun. nah, kalau dalam bahasa kita uh, maka terjemahan dalam bahasa kita maka. Nah, jadi fiilnya adalah Fariha, fa ra ha. Fa di depannya yang pertama adalah huruf sama bi itu untuk bi itu terus ya bi nah kenapa bi ya nah seharusnya yang di situ adalah sukun ya, sukun kenapa sebabnya mengapa diberikan uh, diberikan harokat fathah karena antum lihat setelah ya ya asalnya dia mati kalau sekedar ya satria oh iya mati ya terus kemudian setelah itu ada alif yang juga huruf mati kalau sekedar ya satria iya bukankah begitu bara Nah, ketika ada dua huruf mati ketemu, ini dalam bahasa Arab tidak boleh. Tidak boleh ada dua huruf mati ketemu. Salah satunya harus dihidupkan. Maka yang dihidupkan adalah ya yang pertama, biyal mudarrisu. Yang suat, uh, ah, Nah, yang soat itu dia nama mu'anas ya, bukan mudakar. Bukan sebut. Nah, ada tak mabutonya. Nah, dia perempuan. Nah, ada itu aja. Nah, taib jazakallah khair. Barakallahu fikum. Barakallahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah sudah kita minta kepada ikhwan dan akhwat di rumah untuk membaca Dan insya Allah jelas ikhwan Begitu pula jelas insya Allah bagi ikhwan dan akhwat di rumah insya Allah Kita masuk ke latihan-latihannya ikhwan Masih sebelumnya, sebelum antum bertanya Masih sanggup antum meneruskan ikhwan? Beberapa sudah memejamkan matanya ini Masya Allah Soal, soal ikhwan, ikhwan Ada pertanyaan sepertinya, nah Al-Yawma kenapa dibaca masa tidak Eh sahih. Naam. Kenapa bukan al-yaumu? Mengapa al-yauma? Apa sebabnya? Karena dia zarf. Zarf. Hah? Ya, La mansubun ala zarfiyah. Mansubun ala al-zarfiyah. Kalau jika dia keterangan waktu, dia mansub. Jika ada dia zarf keterangan waktu maka dia mansub, bukan mabni. Dia mansub. Fahim ya Hardah? Nah. Kemudian lima, sub lima ya ini dia masya Allah benar ini yang terlewat tadi jadi kalimat lima ada nanti penjelasannya di eh, kalau tidak salah di akhir-akhir ada penjelasannya nanti jadi di lima bisa lima ada bisa lima tanpa za bisa juga za itu diganti dengan hak lima nah ada beberapa bentuk pertama lima ada ini yang yang sering kita dengar kemudian tanpa za lima atau dengan hak lima nah ini tiga bentuk daripada eh, katanya ada. Ini semua diperbolehkan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Resmi saudara. Resmi. Nah, insyaallah ini adalah fushah. Hmm. Nah, insyaallah. Nah. Baik, at-tamrin ya, al-awwal. Kita masuk ke latihan pertama, Pak. Nah. At-tamrin <clears throat> al-awwal. 10 menit lagi ya, kan. Selesai latihan pertama kita istirahat insyaallah. أجب عن الأسئلة الآتية أجب من أجب Insyaallah. عن الأسئلة Pertanyaan. dari soal الآتية berikut. نعم تفضل يا من من يبدأ نعم تفضل يا أخي أي سورة نعم أي سورة حفظ س- حفظ سعيد حفظ ولا حفظ حفظ نعم حفظ سعيد حفظ سعيد سورة الرحمن حفظ سعيد سورة الرحمن صحيح يا أخوان صحيح صحيح نعم هر- سورة الرحمن فقط فقط نعم <coughs> سورة الرحمن فقط نعم أحسنت طيب اثنان اثنان نعم كم آية من سورة النبأ حفظت مريم نعم ترجم أولا berapa ayat dari surat An-Naba yang dihafal Maryam نعم كم حفظها حفظتها ستة عشر آية آية حفظت حفظ حفظتها لا لا مرة لها طيب. حفظت حفظت مريم نعم. سورة ستة عشر من س... من سورة النبأ ممتاز ستة عشرة آية من سورة النبأ آية من سورة النبأ أحسنت نعم طيب sebelumnya kham, ستة عشرة آية mengapa dia uh, apa namanya uh, al-ma'dudnya atau uh, al-ma'dudnya adalah mufrad mansub karena di atas ini angka dari 11 sampai, sampai puluh 99 angka dari 11 sampai 99 ma'dudnya mufrad nah, mansub muntaz ayatan nah ayat muntaz kemudian diberi fathah mumtaz ahsan ya baik <clears throat> teruskan mana yang hikmah hikmah anta awalan thumma hikmah rakam arba. <laughs> masmul majallatil lati qara'atha maryamu fil maktabah nah bi ayyi lughatin hiya nah tarjim awalan apa nama majalah yang dibaca Maryam di perpustakaan nah dengan bahasa apakah dia nah ismuha al-islamu nah dia bil lughatil injlisiyah hiya bil lughatil ingliziyah. Nah, ada ada dua versi al ingliziyah atau al injiliziyah. Nah, keduanya sama yaitu bahasa Inggris. Ahsanta ya. Asal khair ya uh, anta ya Laila, ala anta ya Hikmat, afwan. Arba. Man Laila? Naam. Hiya khadimatus Sa'id. Naam, hiya khadimatu li Maryam, lil um. Naam, laysa li Sa'id lil um. Nah, ahsanta ya. Pembantunya siapa ini? Keluarga dari uh, Maryam dan Sa'id. Taib. طيب هل نستمر او نستريح نستريح يا اخوان ان شاء الله في في الاسبوع القادم ان شاء الله نلتقي مره اخرى معكم ان شاء الله pekan depan kita ketemu lagi kita cukupkan sampai sini dulu uh, tidak banyak tapi mudah-mudahan uh, banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya ada pertanyaan dari SMS atau tidak ada Taib Demikian dari ana uh, kita tutup. Subhanallah hamdik, syadallah ilaha illa wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.